masuk ke darsus sadis ya. Darsus sadis. Taib. Ya. Oh, belum huruf-hurufnya. Sebelumnya kesimpulan dari pelajaran yang kelima penulis memuatkan yang pertama yaitu al-huruful halqiyah. Huruf-huruf tenggorokan yang menunjukkan bahwasanya huruf-huruf tersebut keluar dari tenggorokan, kerongkongan, yaitu hamzah, ha, ain, ha, ghain, kha Ini keenam huruf ini keluar dari kerongkongan, tenggorokan. Ya, meskipun apa terbagi menjadi tempat atau tiga tempat. Ya, tenggorokan kita ini dibagi tiga ada bawah sebagai aksol halki kemudian tengah wasatul halki kemudian atas sebagai adenal halki yang paling dekatnya dengan mulut ya, aksol halki yang paling bawah tenggorokan keluar darinya hamzah dan ha Taib. hamzah dan ha ya maka keluarnya dari tenggorokan yang paling bawah Ya, getarannya terasa. Ihdinas siratal mustaqim. Ih. Ih. Ha. Tenggorokannya paling bawah. Ataupun hamzah. A. Ya ketika kita menyebut dan A. I. Tenggorokannya eh, getarannya paling bawah. Udah naik ke tengah. Tenggorokan yang tengah yaitu ain dan ha. Ah. A. Ah. Oh, getarannya ini timbul dari tengah. Kemudian naik ke atas, ya, di atas gondok ini, keluar darinya ghain dan kho, ag, ag, ya, ag, ag, ghain dan kho keluar dari tenggorokan yang paling atas. Tanya. Yang berikutnya al-huruf syafawiyah. Huruf-huruf yang keluar dari bibir. Ya. Disebutkan di situ? Apa saja hurufnya? Fa ya karena fa fa ini ujung gigi seri atas. Gigi seri tahu ya? Tahu gigi seri? Depan yang berendeng dua. Ya, berbaris dua. Gigi seri. Tapi, Ya atas dua, bawah dua, sejajar. Yang paling depan, ya, maka itu dikatakan gigi seri. Maka fa keluar dari ujung gigi seri atas dengan perut bibir bawah. Ini perutnya, ya, bagian dalam lidah, ya, bagian bawah, eh, dalam bibir. Sehingga ketika kita mengucapkan fa ini, hmm, ujungnya dengan ini. Fa. Cirinya dengan disukun. Semua huruf akan diketahui tempat keluarnya dengan disukun. Af. Af. Ya, ketika kita bilang af, maka ini menempel. Ujung dengan ujung. Ujung gigi seri dengan perut bibir bawah. Af. Allati tattali'u 'ala al-af'idah. Af'idah. Tayyib af tidak ap kalau apa kan murni dua bibir ap tidak apanya ini af tayyib yang kedua wow wow ini yaitu dengan otomatis terpisahnya dua bibir wa wow tayyib sehingga disebut huruf syafawiyah yang ketiga ba itu bertemunya dua bibir dengan ditekan sedikit ba hmm. temukan bibir atas dengan bibir bawah kemudian tekan sedikit saja ba ya disukun akan ketahuan ab b, ab b, ba tidak ba oh, ya, ya, ba kan beda kalau ba itu tekanannya besar ini ba ab ba nah, ya. Yang terakhir mim sama bertemunya mengatupnya dua bibir tapi tekanannya lebih ringan ketimbang ba ya mim ma lebih ringan ketimbang ba cuman ba ini yang masih besar-besar diperhatikan ya jangan ba ya tabat umpamanya jangan ya tapi biasa saja ya dilatih itu yang masih terasa atau masih terdengar masih berat baknya diringankan. Kemudian yang berikutnya al-huruful lisaniyah. Huruf-huruf yang dinisbatkan ke lisan, ke lidah. Karena mereka-mereka keluar dari lidah. Dan lidah pun sama dengan tenggorokan. Ya, terbagi tiga. Ya, bahkan lebih banyak lebih banyak afan bukan tiga lebih banyak ya. ada dari pangkal lidah ya, yang mendekati tenggorokan pangkalnya ya. keluar dari sana off dengan kaf Taib. karena ketika disukun ketahuan ak antum colok ak maka pangkalnya akan naik Taib lubang tenggorokan tertutup. Ataupun kaf, ak, cuman bedanya apa penyelesaiannya. Kalau kof penyelesaiannya dengan kolkolah, ak, bo. Tapi kalau kaf penyelesaiannya dengan hams, ak, ak. Itu beda penyelesaiannya. Tapi makhluknya hampir berdekatan. Kemudian apa turun tengah lidah. Tengah lidah keluar daripadanya tiga huruf yaitu ya, ya shin, shin yang ada titiknya, ash, ya, shin, yang ketiga jim, aj, Ya, tiga huruf ini keluar dari tengah lidah. Kemudian dari ujung lidah tiga juga, ya, berdekatan dengan gigi seri bawah itu sin as ya. kemudian za az ya. kemudian sod as as sod kemudian dari ujung lidah pula bersama gusi atas ro ya. demikian pula dari ujung lidah pula dengan gusi atas nun. Demikian pula pinggir lidah ujung lam dengan gusi atas. Demikian pula pinggir lidah ya bagian pangkal do bod taib dari pinggir lidah taib ya, sehingga huruf tenggorokan ada enam huruf Sofawiyah ada empat. Kemudian huruf yang dinisbatkan ke lisan ada berapa berarti? Empat sama enam sepuluh berarti tinggal delapan belas. Ya. Sisanya huruf lisan yaitu delapan belas. Lebih rincinya nanti dalam tajwid, ya pembahasan tajwid. Tajwid. Qala ad darsu sadis, pelajaran yang keenam yaitu tadribatun alal harakati wat tanwini. Sebagai latihan praktek terhadap harokat-harokat yang telah kita ketahui, demikian pula tanwin. Bagaimana cara menyambungkannya? Ya. ana contohkan di sini cara bacanya dan cara menyambungkannya. Sebelum dibaca keseluruhan, dibaca ya hamzah fathah a kemudian ba fathah ba aba jadi dibaca dulu disambungkan setelah hamzah fathah a ba fathah ba aba dal fathatain dan abadan baru ya abadan dal juga belum tadi kita singgung ya, keluar dari ujung lidah dan tempat tempat tumbuh gigi. Dal, ta, demikian pula po. Ya. Sehingga keluar dari tempat tumbuh gigi dan ujung lidah. Itu dal, ta, po. Ya, sehingga tidak abadan. Tidak da. Tidak. Ya. Abadan. Tanya. Sudah dipahami cara bacanya? Kita ulangi atau kita ikuti? Antum ikuti? Hamzah fathah a Ba fathah ba Aba Dal fathatain dan Abadan Tayyib Fadlan Hanya agak panjang. Ha. Jangan fatah. Fathah. Fathah. Hmm. Hamzah. Ya, Fathah. Fathah. A. Ha. Fathah. Ha. Aha. Aha pendek. Aha. Hmm. Dal. Dal panjang. Dal. Tomah. Tawin. Tun. Domatain domah tain dun ahadun. Baik. Jadi itu. Terus Hamzah fathah a kha fathah kha akha zal fathah dza akhadha. Baik. Berikutnya. Hamzah fathah a Zal kasrati Zi Adi Nun fathahna Adina Baik Zal Kemudian Sa Zo Itu keluar dari ujung lidah Dengan ujung gigi siri atas nah, Ujung lidah kita Tempelkan ke ujung gigi siri atas Az Za Zal Kemudian Sa sama As As Zo juga sama. Al al. Baik. Ujung gigi ujung gigi sisi atas dengan ujung lidah. Terus. Hamzah fathah a mim fathah mam ama ro fathah ro amaro. Baik. Hamzah fathah a nun fathah na ana Baik. ini tidak usah dibaca oh, di sini ya karena tidak teranggap alif yang ada bulatannya di atas maka tidak usah dibaca karena tidak teranggap ya, jadi, tidak dibaca nun fathah alif sukun na tidak ya, cukup nun fathah na terus ba fathah ba kha kasrah khi lam baca dulu ba <laughs> ba khi baik lam fathah la bakhila ayo terus ba fathah ba ra fatah ra bara ra fatah ra fathah fathah ra fathah ra baca bara ra Baik, terus ta kasrah tain tin bararatin Baik, cukup insyaallah yang lainnya dihafalkan seperti itu subhanallah wa